بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-33, setorkan terlebih dahulu hadis yang sebelumnya. Hadis yang sangat pendek, simpel, padat dan termasuk dalam rangkaian khamsu al-qawaidil kubra, yaitu hadis la darara wala dirar namun menghafalnya otomatis secara sempurna mulai dari awal sampai akhir yang sudah kemarin kita baca. Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal bismillah. Ayo naham ahsantum barakallahu fiikum Ayo, ya tafadhal. Ayo, mas potong. Tafadhal. Eh, nah, labas. Tafadhal. barakallahu fiikum. Siap? Siap? Eh, fadhal bismillah. sami itu? Antamil mukminin. Kursi dua. Di dunia kursi Yang kihuha. Ila. Ayo nanti, Fadl, Fadl Kapur. من من عمل من عمل عمل ليس على عليه أمرنا أليس عليه أمرنا أمرنا أيوة نعم بارك الله فيكم تفضل تفضل تفضل بسم الله الحديث الأول أيوه atau muttafaqun alaih itu ya. Ayo lah bahas. Belum insyaallah? Belum. ya. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Hadis yang ke 33 Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam Nawawi siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Dihafal itu ya. Qala al-Imam nawawi rahimahullah, al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-hadits tsalits wa tsalatsun, hadis yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Abil Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyina lakin al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-munkar 'ala man ankar" hadithun hasanun rawahu al bayhaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'dahu fi as-sahihain masyaallah Hadis yang mulia ini ikhwani fiddin, wa Jalla, menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya tuduhan dan yang menuduh itu enggak sembarangan. Bukan perkara yang mudah. Orang menuduh kemudian yang dituduh pun itu pun juga harus apa? Harus berhati-hati juga. Nah, nah inilah barometer ukuran di dalam tuduh menuduh. Paham ya? ukuran barometer dalam masalah apa? Masalah menuduh dan yang dituduh. Kalau yang menuduh datangkan bukti, yang dituduh kalau dia nggak melakukan harus bersumpah, wallahi demi Allah aku nggak melakukan. Selesai urusan. Tapi kalau dia diam terkena tuduhan. Paham belum? Kalau dia ngaku, ya udah dihukum. Iya, anak benar memang curi misalkan. Ada tuduhan atau mencuri ya? Diam aja dia. Atau mencuri, Enggak, anak enggak mencuri. Sumpah. Wallahi demi Allah aku enggak mencuri. Selesai. Perkara dia bohong urusannya dia dengan Allah taala, kan gitu. Tapi kalau dia jujur misalkan, iya benar anak mencuri. Ya udah berarti sel selesai dia dihukum. Paham belum? Nah, sekarang yang menuduh ini harus datangkan bukti. Buktinya mana? Paham ya? Buktinya mana sekarang kalau antum nah barakallahu fik menuduh si fulan mencuri? Buktinya mana? Ini buktinya. Ada buktinya. Ini berkas-berkasnya. Ini barangnya misalkan. Berarti bukti itulah yang dijadikan patokan untuk si penuduh. Yang dituduh kalau benar-benar dia tidak melakukan sumpah. Wallahi demi Allah, ana atau aku tidak mencuri. Selesai. Kalau dia diam, terkena hukuman. Paham ya? Karena apa hukumannya berlaku kalau dia diam. Tapi kalau dia mengaku, ya sudah selesai. Tapi kalau dia bersumpah wallahi demi Allah, ana tidak mencuri. Selesai urusannya dia dengan Allah Taala kalau bohong. Kan gitu. Nah, para fiikum. Kita lihat lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Lau yu'tan nasu bid'awahum. Kalau seandainya setiap manusia diberikan, dibebaskan dengan tuntutan dan juga pengakuan mereka. Ladda'a rijalun amwala kaumin. Nisaya ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku hartanya kaum yang lain dan mengaku-ngaku darahnya orang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau dibebaskan setiap orang boleh menuntut atau menuduh. Misalnya banyak orang-orang nanti yang mengaku gitu loh, ini punyaku, ini uangku, ini hartaku. Paham ya? Seperti itu. Akan tetapi apa patokannya? Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar insya'idna. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti eh, itu bagi orang yang menuduh. Datangan bukti. Wal yamin dan sumpah bagi orang yang tertuduh atau yang dituduh. Kalau benar kamu tidak melakukannya sumpah. Paham belum? Disuruh sumpah dia. dan nanti kalau nggak mau sumpah bagaimana? Terkena tuduhan. Kalau mengaku bagaimana? Selesai urusan. Kalau bersumpah, selesai juga urusan. Perkara dia bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahum soal ini. Nah, jadi Sebenarnya seperti ini, kalau kembali ke syariat, si penuduh dengan yang, yang dituduh didudukkan dua-duanya. Si penuduh datangkan buktinya. Kemudian kalau yang dituduh itu benar-benar tidak melakukan, ada dua kemungkinan. Paham ya? Diam atau dia bersumpah. Kalau dia diam terkena tuduhan tersebut. Karena orang masih wah diam ngapain ini diam? Kalau benar-benar dia nggak nggak mencuri atau tidak merampok misalkan, dia kan berani bersumpah. Tapi kenapa diam terkena tuduhan dia? Tapi kalau dia bersumpah, wallahi demi Allah aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Selesai enggak? Selesai. Kalau dia bohong, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, lah kalau mengaku bagaimana? Iya benar kemarin anak merampok, kemarin anak mencuri misalkan. Ya udah selesai urusan. Kita lihat lagi penjelasannya. Hadisnya ini hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam al bayhaqi dan juga yang lainnya dengan lafaz seperti ini sebagiannya berada di dalam sahihain ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda sedikit tapi maknanya sama jadi intinya kembali kemana patokannya di al-bayyinah al mudda'i wal yamin 'ala man angkar bukti itu dituntut diharuskan kepada siapa yang menuduh mana buktinya eh, antum nuduh itu buktinya mana gitu loh tanyakan kepada yang menuduh sedangkan sumpah diwajibkan, diharuskan bagi yang na'am barakallahu fikum tertuduh tadi itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum na'am. Wallahi demi Allah, ana tidak melakukannya, ana tidak berbuat seperti ini. Selesai kalau dia bersumpah. Kalau bohong bagaimana urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din yang wa azakumullah kita lihat penjelasannya Syekh Shalal Al Fauzan insyaallah taala lebih bagus dan juga lebih Nah, barakallahu fikum lengkap kata beliau, hadal haditsu haditsun 'azim." Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Wa huwa qa'idatun 'azimatun min qawaidil qadha. Ini merupakan salah satu, salah satu kaidah yang besar yang berkaitan masalah kaidah-kaidah seputar al-qadha yaitu menetapkan suatu hukum. Orang itu dihukumi kapan? Dilihat dulu kondisinya. Dilihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, baru kita hukumi. Kalau dia mengaku mencuri ya udah dihukumi dia pencuri. Kalau dia mengaku bahwasannya dia tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, sumpah gitu loh istilahnya. Kalau dia mengingkari mengingkarian gitu. Nah, yang nuduh datangkan bukti kan gitu. Seperti itu. Kita lihat. Haitsu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam law yu'tan nasu bid'awahum. Kalau seandainya setiap manusia dibebaskan, diberikan Eh, kebebasan untuk apa? tuntutan-tuntutan dan juga enam tuduhan-tuduhan mereka ay bima daun dengan apa yang mereka aku-aku mengaku-ngaku itu paham ya mengaku-ngaku mengklaim gitu istilahnya wal mudda'i huwa alladhi yatlub syai'an bi yadi ghairihi ya kan mudda'i itu kalau istilah bahasa Arabnya adalah orang yang meminta sesuatu dengan tangan orang lain paham ya nah maksudnya dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain gitu ya ini punyaku ini. Paham ya? Nah, buktinya mana? Ada itu. Buktinya mana kalau itu punyamu? Misalkan. Paham ya? Ini wallahi ini bukan punya antum. Sumpah dia. Paham ya? Yang mengaku-ngaku tadi datangkan bukti kalau itu memang punya dia itu. Nah, bukan sekedar apa? Mengaku-ngaku saja kita lihat lagi. Fal qadi idza atahul khasman fa innahu yas'aluhuma. Seorang qadi, seorang hakim apabila datang dua orang yang bermusuhan, bermusuhan, maka hendaknya seorang hakim tersebut bertanya terlebih dahulu kepada dua orang tadi itu. Si A sama si B ditanya dulu. Apa permasalahannya? Siapa yang menuduh? Si A yang menuduh, si B yang tertuduh. Nah, barakallahu fikum, terdakwa bahwasanya dia telah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham itu maksudnya ya? Nah, nah, setelah didudukkan permasalahannya, si qadhi tadi nanya, "Kamu nuduh itu buktinya mana?" gitu loh. Buktinya ada mobil yang di depan itu mobil kami. Tandanya mana? Tandanya di belakang ada tulisannya stiker RII. Contohnya aja. Ada tandanya kan selanjutnya kan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang yang dituduh tadi ternyata dia nggak bisa bicara dia. Hah? terbungkam karena memang terbukti gitu loh. Ya, anak kemarin memang khilaf. Kemarin anak memang mensuri mobilnya itu ketika daurah nasional. Ya? Contohnya ada. Ini contohnya aja ya. Contohnya aja Nam dan terus terang kami memang mencurinya. Dah ditangkap dia, pencuri dia. Tapi kalau dia mengingkari, wallahi demi Allah, mobilnya ini anak anak enggak mencuri. Beli kemarin dari orang RII sehingga stikernya masih ada. Contohnya aja ini ya, contohnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Memang dibutuhkan tadi itu ya, yang menuduh datangkan bukti, yang tertuduh kalau dia tidak mengaku sumpah. Wallahi demi Allah. Selesai. Nah, kita lihat lagi. Ayyukum ma'al muddai Tanya, si qadhi tadi nanya. Siapa di antara kalian berdua yang mudda'i yang menuduh? Nah. Summa yabda'u bihi. Kemudian kalau sudah jelas, dia mengawalinya. Intinya tahu dulu siapa yang menuduh. Summa yabda'u bihi. Kemudian qadhi tadi mengawali dengan yang menuduh. Antum menuduh itu ada buktinya enggak? Ketika antum menuduh itu, buktinya ada tidak? Diawali dulu. Nah, barakallahu fikum. Li'anna al-khasmain mudda'in wa mudda'alaih. Karena dua orang bermusuhan ini, yang pertama si penuduh wa mudda'alaih dan yang dituduh. Paham ya? Enggak mungkin kan dua-duanya penuduh. Paham ya? Yang satunya penuduh, yang satunya apa? Yang dituduh. Nah, fayabda'u bil mudain Maka seorang kodi mengawali pertama kali dengan yang menuduh. Antum menuduh itu buktinya mana? Ada buktinya enggak? Saksinya ada tidak? Kalau enggak ada bagaimana? Kalau enggak ada ya jangan menuduh. Kan gitu. Nah, kita lihat. Li'anna li'annahu yad'i khilafal asal. Karena si penuduh ini mengaku-ngaku sesuatu yang tidak sesuai dengan asalnya. Ya, paham ya? Mengaku-ngaku dengan sesuatu yang apa? berseberangan dengan asalnya gitu loh. Ditanya, antum nuduh itu punya bukti atau tidak gitu loh. Eh, mengatakan si fulan telah mencuri itu, buktinya ada tidak? Tanyalah dulu. Wa ammal mudda' alaih. Adapun yang dituduh, perhatikan baik-baik bedanya antara mudda'i dengan mudda' alaih. Adapun yang dituduh, fahuwa batin al-asl wal bara'ah. Dia kembali kepada hukum asal, masih tetap dalam keadaan di atas hukum asal dan bara'ah terlepas dini. Anak enggak ngapa-ngapain. Sampai nanti ditanya juga, benar enggak kalau antum mencuri? Anak enggak mencuri. Ya ini buktinya ada. Wallahi ana yang mencuri. Selesai. Dia sudah sumpah, wallahi ana tidak mencuri. Selesai setelah itu, perkara dia bohong, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngaku, ya sudah selesai berarti dialah pencurinya. Kan gitu. Mahum soal ini berikutnya. Kata beliau, Fayaqulu al mudda'i? Maka seorang qadhi tadi, seorang qadhi, seorang hakim tadi menanyai, al mudda'i? Siapa di antara kalian berdua yang menuduh? Au yaskutu hatta dal mudda'i atau diam. Si kodi eh, hakim tadi diam sampai yang mengawali adalah yang menuduh. Nah, biasanya kalau yang menuduh ini kan semangat sekali dia. Ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ini si kodi diam dulu sampai yang menuduh ini mengawali. Wala yaqulu ya fulan madza 'indak? Seorang kodi jangan langsung mengatakan ya fulan apa yang ada urusan apa kamu? Jangan gitu. Karena kalau dikasih kebebasan seperti itu, nanti antara si penuduh dengan yang dituduh itu akan saling menguatkan argumennya. Biar si penuduh menang dan yang dituduh juga menang gitu loh. Jadi seorang qadhi jangan langsung nanya, "Ada urusan apa kalian berdua datang?" Paham ya? Ditanya dulu. Ini tadi kami mendengar kabar kalian berdua itu saling tuduh menuduh. Yang awali, Siapa sih yang menuduh? si A misalkan. Siapa yang tuduh? Si B. Tinggallah setelah itu ditelusuri. Tapi kalau apa yang ada urusan apa kalian kedua, itu nanti masing-masing akan mendatangkan apa? argumen yang bisa menguatkan pendapatnya sehingga nanti enggak ter terdeteksi mana yang si penuduh, mana yang menuduh itu. Khawatirnya itu ada khawatirnya. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wala yaqul ya fulan madza indak?" Nah, ini ya kan? Jangan seorang qadhi mengatakan ya fulan, apa yang ada di sisimu? Ada masalah apa? Hada yukhsha an yakuna tahayyuzan. Yang seperti ini dikhawatirkan nanti akan apa? Akan memalingkan pembahasan. belum? Jadi awalnya mau dibahas, mau dikelirkan karena dengan pertanyaan tadi akhirnya mungkin mencari hilah atau yang semisalnya sehingga tidak nampak. Summa idza takallama al-mudda'i yatawajjahu ila al-mudda'i. Kalau si penuduh sudah bicara, barulah qadhi tadi mengarahkan wajahnya, maksudnya mengarahkan itu nah, menanyai yang berikutnya kepada yang dituduh. Wa yatlub minhul jawab. Si fulan si A ini menuduh antum loh. Katanya antum yang mencuri mobilnya. Nah, antum bagaimana? Ngomong sama si B. Si B mengatakan, anak enggak mencuri." "Wallahi anak enggak mencuri." "Wallah," katanya. Masa sih ini buktinya ada. "Wallahi wa billahi wa tallah." Tiga kali, sumpah. Wallahi billahi tallah. Tiga-tiganya disebutkan semuanya. Demi Allah, aku enggak mencuri. Ini sembarangan lagi nih. Sekali aja sudah berlepas diri, ini tiga langsung wallahi billahi tallah. Ana enggak mencuri. Kata dia. Ya udah selesai. Ya, selesai. Kita lihat. Jadi si qadhi tadi itu, al-qadhi tadi itu setelah mendapat kabar dari si penuduh tadi langsung memalingkan wajahnya kepada yang dituduh, meminta jawabannya. Tayyib. Meminta jawabannya an da'wa khasmih dari tuduhan yang dituduhkan tadi itu, tuntutan yang dituntut tadi itu. Hadi usulul qada. Inilah apa? Inti daripada untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu nah permasalahan. Jadi kalau ada saling tuduh menuduh, dicek dulu siapa yang menuduh si fulan, siapa yang dituduh si fulan. Si penuduh punya bukti atau tidak? Kalau punya bukti, berarti kita tinggal nanya yang dituduh. Antum bagaimana ini? Buktinya ada ini. Hah? Di situ tertulis ini ini ini. Mobilnya pun juga ada ciri-cirinya ini ini. Ini jelas punyanya sebulan. Kan gitu. Yang dituduh tadi dia kebingungan dia. Anak enggak enggak mencuri kemarin cuma ngambil katanya. <laughs> Allah Ustaz. Anak enggak mencuri kemarin cuma ngambil di depan rumah ini ini ini banyak hilang dia. Paham ya? Banyak hilang, Mencuri enggak? Iya, dia mencuri. Udah selesai. Dia tangkap. Paham ya? Dia pencurinya. Kalau dia main hilangnya kemudian apa? Kemudian intinya apa? Barakallahu fikum. Buktinya benar-benar nyata dan akurat ada saksinya. Dia sumpah pun tetap kena. Kenapa? Karena buktinya itu lebih kuat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak bisa datangkan bukti sama-sama dalam keadaan bimbang seperti itu, kemudian dia bersumpah wallahi demi Allah anak enggak mencuri, itu tentunya langsung selamat dia. Paham ya? Tapi kalau ada buktinya, saksi pun ada, dia nggak bisa mengelak lagi. Dia bersumpah pun tetap kena gitu loh. Karena buktinya ada yang nyaksikan ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, fa idza tarafal mudda'i apabila si apabila orang yang dituduh tersebut mengaku intahatil qadiyah, kasusnya selesai. Wa hukima alaihi, dia dihukum. Dia dihukum. Kenapa dihukum? Karena mengaku. Wa idza ankara tuli wa idza ankara tuliba minal mudda'i al-bayyinah. Kalau dia mengingkari, ana enggak mencuri kok, Ana enggak mengambil. Nah, barulah yang menuduh diminta. Buktinya mana? Antum menuduh si fulan mengambil. Buktinya mana si fulan itu yang mencuri? Kita langsung beralih kepada siapa yang menuduh. Buktinya mana? Kalau memang si fulan itu yang mencuri. Wal bayyinatu, apa itu bayyinah? Man yubayyinul haqqo wa yuwaddihuhu sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan hakikat realita kenyataan wa dan juga memperjelas kembali sebenarnya apa yang dicuri dan siapa yang mencuri dan kapan mencurinya gitu loh ya nah barakallahu fikum jadi harus jelas wa hiya syahadatus syuhud yaitu dengan persaksian para saksi bisihati ma yad'i bersaksi tentang apa tentang kebenaran apa yang dia tuduhkan apa yang dia tuduhkan, yang dia tuntutkan, mana buktinya? Hal kan itu. Fa idza bayinah al-'adila hukima 'ala al-mudda'a alaih bimujab syahadain. Ya kan ini? Kalau ternyata si penuduh bisa mendatangkan bukti, bukti yang akurat dan juga jujur dan adil, barulah yang dituduh tadi dihukum sesuai dengan apa? persaksian yang menyaksikan tadi itu. Ternyata saksi itu penting. Karena laisal khabar kal muayanah. Kabar itu nggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Jadi kalau yang menyaksikan langsung lebih akurat, lebih kuat dia daripada orang yang menyaksikan tapi dia mengkabarkan. Di depan pom bensin sana tadi ada kebakaran. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari siapa? Dari siapa? Dari fulana. Allah <laughs> musta'an. Tapi nggak jelas gitu loh. Karena dia nggak menyaksikan langsung. Datang orang, ini bohong ini. Anak tadi dari pom bensin nggak ada kebakaran. Yang kita terima yang mana? Yang menyaksikan langsung atau yang dapat yang mengkabarkan tapi nggak menyaksikan tadi? yang menyaksikan langsung. Paham ya? Karena dia menyaksikan posisinya enggak ada kebakaran. Paham ya? Nah, dan ini cuma sekedar apa kabar si fulan, fulanah tadi. Fulan an fulanah, fulanah kadzabah ternyata. Eh, fulanah ini ternyata orang pendusta. Allah musta'an. Jadi riwayatnya seperti itu. Perlu dicek ulang dan perlu diperjelas lagi. Laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Jadi kalau menyaksikan langsung itu lebih akurat, lebih kuat dia Ngam daripada sekitar kabar si fulan alan, paham ya? Enggak jelas. Ikhwan fil din azza wa berikutnya. Wa idza lam ya'ti bi bayyinatin tuliba min al-mudda'a alaihi an yahlif bi nafyi ma madda'ahu alaihi khasmuh. Masyaallah. Kalau si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, misalkan kehilangan jejak gitu ya, sebenarnya buktinya di langsung dihilangkan buktinya ya. Na barakallahu fikum. Apabila si penuduh tidak bisa datangkan bukti, maka yang dituduh diminta untuk bersumpah untuk meniadakan tuduhan tersebut. Antum benar enggak mencuri, enggak mengambil. Benar anak enggak mencuri? Coba sumpah. Wallahi wa billahi wa tallah, ana tidak mencuri. Paham ya? Karena si penuduh enggak bisa datangkan apa? Bukti gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa in nakala wa aba kalau si eh, orang yang dituduh tadi malah nakal. Nakal itu maksudnya itu nak barakallahu fiikum misalnya berontak gitu. Enggan, enggak mau pokoknya. Sumpah enggak mau misalkan. Ngayal dia. ada enggan an yahlif enggak mau sumpah qudiya alaih. Justru dia diproses hukumnya. Apa maksudnya nih? Nah, kalau dia benar-benar enggak mensurikan sumpah selesai, ya kan? Ngapain takut dia? Kan itu istilahnya. Dia malah nakal dia. Nakala wa aba. Nakala itu aslinya itu dia istilahnya apa? Berontak gitu tidak mau, enggan untuk bersumpah. <coughs> Na'am barakallahu fikum. Wa in halafa bari'a. Kalau tadi orang tadi yang dituduh kok sumpah, berlepas diri, selesai sudah kalau dia sumpah. Hadza huwa nidhamul qada. Inilah undang-undang dalam masalah apa? Nah barakallahu fikum nah menyelesaikan urusan atau permasalahan tuduh menuduh fil Islam dalam masalah Islam. Kita paham salah ya? Dari dua sisi. Sisi pertama si penuduh datangkan bukti. Sisi kedua yang dituduh kalau benar-benar dia tidak e, melakukan perbuatan yang dituduhkan, sumpah. Paham ya? Ini kalau si penuduh tidak bisa datangkan bukti. Tapi kalau si penuduh sudah bisa datangkan bukti plus saksi-saksinya, dia bersumpah seribu kali pun kena. Paham ya? Karena saksinya akurat kan itu istilahnya. Naam. Dan juga buktinya ada. Kita lihat lagi. Nizamun mutsqanun wa nazihun wa murihun. Undang-undang peraturan yang sudah ditetapkan dan nah barakallahu fikum undang-undang yang bisa membuat orang itu tenang. Jadi enggak perlu panik, enggak perlu ribut. Tunjukkan buktinya kalau antum menuduh. Si penuduh diminta untuk mendatangkan apa? Bukti. Yang dituduh enggak perlu panik, enggak perlu takut. Antum dituduh itu benar enggak antum melakukan perkara yang dituduhkan tadi? Anak nggak melakukannya? Benar, benar. Nah ini buktinya ada. Nah, kalau buktinya ada, saksi juga ada, dia mengelak pun kena. Oh iya kemarin anak ternyata yang mencuri tapi lupa. Allah <laughs> Ustaz. Buktinya ada tapi. Paham ya itu gitu. Tapi ini permasalahannya kalau buktinya nggak ada, si penuduh nggak bisa datangkan bukti, maka yang dituduh cukup bersumpah, wallahi demi Allah anak tidak merampok, tidak mencuri misalkan. Berikutnya, fa fi hadzal haditsi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yuqtan nasu bi da'wahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum kalau seandainya setiap manusia diberi kebebasan dengan tuntutan-tuntutan dan juga tuduhan-tuduhan mereka, ladda'a jalun amwala qaumin. Niscaya masing-masing orang akan mengaku-ngaku hartanya orang lain. Darahnya orang lain. Maksudnya dia ngaku-ngaku ini ini harta kami, ini rumah kami, ini tanah kami. Lah ini kan ada patokannya, patokannya ini kan kami. Katanya. Enggak ori katanya. Nah, ini seperti itu. Kalau diberikan kebebasan untuk apa? Saling tuntut menuntut dan juga tuduh menuduh. Tapi ingat kuncinya. Yang nuduh datangkan bukti, yang dituduh kalau dia benar-benar tidak melakukan sumpah sama saya Kan itu. Nah, kita lihat. Fal mudda'i rubbama yadda'i syai'an kabiran, ya kan? Orang yang mengaku-ngaku tadi bisa jadi dia mengaku-ngaku sesuatu yang besar gitu loh. Bukan sesuatu yang kecil. Paham ya? Nah, menuntut mengaku-ngaku sesuatu yang besar ini punya kami ini Yadda'i anna khasmahu qatala. Dia menuduh, menuntut bahwasannya pasangannya tadi, orang yang satunya tadi itu dia telah membunuh. Fayutalib bil qisas. Nah, orang ini tadi meminta untuk qisas. Ini si fulan harus qisas ini. Lah kenapa? Dia membunuh saudara ana misalkan. Dia membunuh saudara ana. Saudara yang mana? Itu Mahmud yang jualan sate. Contohnya. <laughs> Paham ya? Allah musta'an. Jadi Posisinya ini barakallahu fikum hidakumullah, datang tiba-tiba nuduh gitu loh. Datang tiba-tiba nuduh nuntut untuk apa? Dikisos, si ini harus dikisos. Nah, kenapa dikisos? Dia bunuh eh, saudara kami katanya. Nah, seperti itu. Fayutal dikisos. Padahal ini tuduhan. Nah, bagaimana solusinya tadi? Buktinya mana kalau dia yang bunuh? Kan itu. Nah, benar gak antum bunuh? Anak gak bunuh? wallah demi Allah gak bunuh. Buktinya juga gak ada. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat au yutalib bimali bimalin qad yakunu katsira atau dia minta eh, minta harta bisa jadi hartanya itu jumlahnya banyak paham ya nah barakallahu fikum seperti itu nah, mengaku-ngaku intinya wa kuno yakunu bisa jadi hartanya sedikit tapi kan enggak boleh fala yu'ta bidakwah maka dengan tuntutan atau tuduhan tadi jangan diberi sampai dia datangkan bukti paham ya kalau cuma ngaku-ngaku jangan dikasih Datangin bukti dulu. Mana kalau tanah ini benar-benar milik antum? Ini sertifikatnya ada nih. Ori, stempel dari pusat langsung misalkan. udah selesai, ada buktinya kan itu. Tapi kalau nggak ada buktinya hanya mengaku-ngaku jangan dikasih. Jangan dikasih terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum karena dikhawatirkan dia hanya apa? Hanya nuntut sesuatu yang bukan miliknya. Kita lihat. Li'annahu law futiha hadzal bab, dikarenakan kalau seandainya bab seperti ini, pintu seperti ini dibuka lebar-lebar, wa kullun yu'ta madda'ah, setiap orang yang mengaku-ngaku harta atau hak milik diberikan apa yang dia aku tadi itu, diberikan apa yang dia tuntut tadi, fala kata beliau, la hasalal fasadu wal iqtidadu 'alan nas, wal iqtida'u 'alan nas. Niscaya akan terjadi kerusakan dan juga apa? kriminalitas terhadap manusia. Ya enggak? Setiap orang yang ngaku langsung dikasihkan. Ini mobilku, ya, ambil aja, ya, sana. Ambil sana misalnya. Setiap orang ngaku dikasih gitu. Ribut enggak kira-kira? Ribut. Nah, datang-datang tiba-tiba ini mobil anak, ini motor anak. Paham ya? Lah buktinya mana? Enggak ada buktinya katanya. Nah, dia nekat aja dia. Allah musta'an lagi lockdown katanya. Alasannya Allah musta'an. Ini enggak benar ya. Jadi harus bukti itu harus ada gitu loh. Karena bukti inilah yang menjadikan apa? Nah, pertimbangan berikutnya gitu istilahnya. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa kullu man lahu hawa 'ala 'adin ibta'alaihi." Eh, Setiap orang yang dia memiliki apa? Keinginan untuk mengambil hak orang lain, dia mengaku-ngaku. Ini Allah musta'an. Fala yuqbalu minhul minhu li mujarradid da'wa. Maka tidak diterima dari orang tersebut kalau cuma semata-mata tuntutan. Kalau cuma ngaku-ngaku saja enggak diterima. Harus datangkan apa tadi? Bukti. Buktinya mana kalau ini benar-benar motor antum misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau, walau kana min asdaqin nas, walaupun dia manusia yang paling jujur, bayangkan. Orang ini terkenal jujur, terkenal jujur, Masya Allah, sunni salafi. Tapi kalau dia mengaku-ngaku barang orang lain milik dia, tunjukkan dulu buktinya gitu loh. Bukan berarti, wah ini kan orangnya jujur. Bukan seperti itu. Buktinya mana kalau itu barang milik antum itu? Nah, seperti itu. Kita lihat la yuqbal minhu illa idza ata bil bayyinah. Enggak diterima darinya sedikit pun kecuali kalau dia mendatangkan bukti. Bukti ini penting. Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lakinal bayyinatu 'alal mudda'i." Akan tetapi bukti diwajibkan untuk apa? Didatangkan bagi siapa? Bagi orang yang menuduh. Apa maksudnya? Jadi bagi yang menuduh dituntut mendatangkan apa? Bukti. Bagi yang dituduh kalau dia benar-benar tidak mengambil dituntut untuk apa? Bersumpah. Itu faedahnya sudah. Lakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Seperti itu. Kita lihat. Kata beliau wal bayyinah hiya an ya'tiya bisyuhud ini. Bukti itu maksudnya orang tersebut mendatangkan saksi. Saksi-saksinya ada. Ini saksi mata ini. Ada yang melihat langsung. Dan masih hidup orangnya misalkan. Saksi dia. Ya. Paham ya? Nah, barakallahu Jangan ketika di misalkan ada orang mencuri motor di depan apa? Di depan kandang kambing misalkan. Kambingnya ada di situ. Ditanya mana buktinya mana saksinya? Saksinya kambing Enggak bisa. Walaupun saat itu saat kejadian tragedi tersebut, pencurian itu, kambing yang lihat nggak bisa jadikan saksi karena bukan apa? Bukan makhluk yang berakalan itu istilahnya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan di situ jangan main apa istilahnya main taktik yang kira-kira biar memenangkan yang keliru, tidak, tapi ya benar-benar harus nah barakallahu fikum kabar yang akurat itu istilahnya. nah Li'annahu yad'i khilafal asl. Karena orang yang menuduh ini mengaku-ngaku sesuatu yang di luar asalnya. Wal aslu al baraah ini. Hukum asalnya berlepas diri tidak ada masalah ini hukum asalnya fayutalab bi iqamatil bayyinah maka si penuduh tadi diminta untuk menegakkan apa bukti mendatangkan bukti buktinya mana kalau antum menuduh si fulan itu yang mencuri kalau ada buktinya kami menerima ada saksinya nah itu yang kita cari ya itu istilahnya nah barakallahu fikum jangan ketika ada saksinya kemudian saksinya disuruh datang enggak mau jangan paham ya harus semuanya clear permasalahannya nah Kata beliau, faida ata bil bayyinah hukima lahu mujab nabi mujabiha 'ala al-mudda 'alaih. Kalau seandainya si penuduh bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh tadi baru bisa dihukum. Dihukumi sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum hukuman yang cocok bagi orang tersebut. Li'anna hadza yuthbitul haq. Karena si penuduh ini sudah menetapkan kebenaran dan al hak di hadapannya. Bukti sudah ada, saksi pun juga nih kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azzani wa asakumullah. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan yang bisa dikatakan sepele ya, ini penting sekali. Terutama dalam masalah apa? Nah, barakallahu fiikum memutuskan suatu perkara yang di situ berkaitan dengan tuduh menuduh tadi itu. Nah, Fa idza lam yati bi kalau seandainya si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, au qala laisa indi bayyinah, atau si penuduh mengatakan aku enggak punya bukti. Au jaa bi bayyinatin la tuqbal shahadatuha atau dia mendatangkan bukti tapi enggak diterima persaksiannya. Tadi itu suruh datang bukti-buktinya mana? Tunggu dulu katanya. Tunggu dulu. Dia pulang ke rumah nuntun kambing dia. <laughs> Allah musta'an saksi dia. Ini saksinya katanya. Berarti apa? La tuqbal Tuhan. Enggak diterima persaksiannya. Walaupun istilahnya kambingnya banyak pun enggak diterima karena bukan apa makhluk yang berakal itu. lihat li'annaha majruhah. Karena bisa jadi yang jadi saksi itu majruhah. Eh, orang yang dijarah, orang yang dikritik, dia banyak dustanya misalkan atau dia misalkan terlukai misalkan. Nah, sehingga apa ketika terlukai kan enggak bisa datang gitu. Nah, wujuduha ka'adamiha. Maka wujudnya saksi itu bagaikan enggak adanya. Karena enggak bisa apa-apa dia. Ya enggak? Seperti tadi itu yang anak sebutkan yang paling Contoh yang paling simple dan mudah dipahami tadi itu, kambing didatangkan, wujudnya kambing di situ seperti enggak adanya kambing itu loh. Maksudnya apa? Walaupun dia datangkan kambing itu saksi, enggak ada saksi di situ, kambing suruh bicara. Apa ya? Ya kalau kambing suruh bicara ya ucapannya itu-itu aja. Allah Ustaz, Kita lihat sini. Nah, karena biasanya apa kemarin itu? Kalau orang sudah ngeyel, eh, angkuh, suka nolak, itu terkadang dinasihati berkali-kali pun tetap ngeyel dia. Tahu ya? Sampai-sampai mengatakan apa kemarin? Eh? Anasah walau walau tarat. Tahu ya? Maksudnya karena dia sudah benar-benar ngeyel, sulit dinasihati, dia sampai mengatakan pokoknya kambing walaupun terbang. apa <laughs> maksudnya? Nah, intinya itu pokoknya kambing walaupun terbang. Nah, Terbawa kambing, biarin kambing pokoknya walaupun terbang. <laughs> Allah mustahil itu menunjukkan bahasanya terkadang seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Fayatawajjahu al qadi ilal mudda' Setelah itu barulah si qadi mengarah kepada orang yang dituduh. Karena si penuduh tidak bisa datangkan apa? Bukti. Fa in tarafa alaih. Kalau seandainya yang dituduh itu mengaku, maka ditunaikan hukumannya Diterapi dengan sebab pengakuan dia. Wa in namun kalau yang dituduh itu mengingkari, wa qala laisa hadha syai'un li. Sesuatu ini tidak ada di sisiku Aku tidak mengambilnya. Tuliba minhul yamin. Kalau benar seperti itu sumpah. Antum sumpah sekarang. Sumpah kamu. Berani sumpah enggak? Eh, sumpah dia. Bi an yahlifa billahi ala nafni madda'ahu alaihi khasmu. Yaitu diminta dia bersumpah atas nama Allah terhadap apa? Untuk meniadakan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Wa annahu bari'un min dhalik. Bahwasanya yang dituduh tersebut berlepas diri dari tuduhan tersebut. Fa idza halafa billah turika. Kalau orang yang dituduh tadi sudah bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak mencuri, aku tidak merampok, turika, ditinggalkan. Selesai. Maksudnya sudah nggak dihukum lagi karena dia sudah bersumpah. Li'anna janibal mudda'a alaih aqwa. Dikarenakan sisi yang dituduh di situ kuat, ya. Kenapa sumpah? Sudah berani sumpah. Lah kalau buang bagaimana urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya itu? Fama'ahul asr wal bara'ah. Karena orang yang dituduh tadi punya apa? Punya nah hukum asal dan juga punya hukum berlepas diri. Karena hukum asalnya kalau dia udah ngomong wallahi demi Allah selesai gitu loh. Karena yang menuduh nggak bisa datangkan apa? Bukti. Paham ini? Ini permasalahannya kalau si penuduh tidak bisa datangkan bukti gitu loh. Nah, faktu minhu bil yamin, maka dicukupkan dari orang yang dituduh tersebut dengan sumpah. Ya, semata-mata dia sumpah wallahi demi Allah, ana tidak mencuri, tidak merampok, sudah selesai. Nah, fa idza halafa fa innahu yabraq hina idan wa tantahil qadiyah. Kalau orang yang dituduh tersebut sudah bersumpah, maka pada waktu itu pula dia berlepas diri dan selesailah kasus tragedi tersebut. Paham ya? Selesai. Na'am barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-33 beserta penjelasannya insyaallah taala setorkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamat afiyah walhamdulillahirabbil alamin.